Halaman 8, sahih? Itu belum dapat. Nah, kalau di oh udah ini dikasih. Itu udah dapat Ahmadi. Ah, baik. Al-amal bil ilm. Ini tidak semuanya eh, akan kita atau tidak semua harokat atau tidak semua huruf di dalam kitab ini antum harus uh, maknai sekarang atau diharokati tidak semuanya langsung sekarang ya. Taib al-amal bil ilm setelah kita sebelumnya mempelajari masalah yang berkaitan dengan ilmu dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Sekarang permasalahan kedua adalah al-amal bil ilm. Atsaniyah al-amal bihi. Al-amal bihi berarti mengamalkan dengannya, maksudnya mengamalkan ilmu yang kita dapat. Qauluhu atsaniyatu al amal bihi. Ai al-amalu bil ilm, yakni beramal dengan ilmu yang dipunyai. Dan ilmu sudah kita ketahui sebelumnya bahwasanya ilmu adalah ma'rifah al-haq bidalilihi, yaitu mengetahui kebenaran dengan dalilnya, baik baik itu kita sekadar mengetahui atau pernah mendengar dan kita yakin bahwasanya itu dalilnya ataupun kita sampai hafal. Dan itu yang terbaik. Jadi tidak semua mukallaf itu harus menghafal dalil-dalil dari setiap amalan yang dia ingin amalkan. Karena jika memang itu harus berarti sulit. Bahkan seorang mujtahid syarat, salah satu syarat untuk bisa berijtihad itu tidak harus menghafal dalil. Ingat. Ini ketetapan dari para ulama usul fikih. Kan kemarin sudah kita bahas tentang maratib, martabat, taklid, itiba dan ijtihad. Itiba itu berarti mengikuti, mengikuti dalil. Nah, ijtihad itu berarti dia tahu dalilnya, kemudian dia bisa memahami dalil tersebut dengan kaidah-kaidah dan keilmuan yang dimiliki sehingga tersimpulkan dengannya setelahnya hukum-hukum atau faedah-faedah dari dalil itu istihad. Dan istihad itu tidak mensyaratkan pelakunya untuk menghafal plak dalil, tidak. Tapi memahami dalilnya. Memahami dalilnya dan dia mengetahui di mana letak dalil itu berada. Misalnya kalau kita mau berdalil dengan kul huwallahu ahad misalnya. Kita tahu bahwasanya kul huwallahu ahad itu adalah ada dalam Al-Qur'an dalam juz 30. Sehingga ketika mencarinya kita langsung dapat. Itu istihad. Nah, tapi istihad ada maratib juga, ada martabat-martabat beragam, jadi nggak satu saja. Nah, karena kalau misalnya diminta semuanya harus hafal dalilnya, itu berat. Bahkan para ulama juga nggak bisa para ulama memang mereka banyak yang hafal dalil, bahkan hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi namanya manusia kan e, memiliki keterbatasan. Lianna al-ilma la yutlabu illa lil amal. Lianna karena ilmu la yutlabu, tidak diminta atau tidak dicari yutlabu yaitu talibul ilm berarti pencari ilmu. Jadi ilmu yang dicari, bukan ilmu yang mencari. Dan zaman sekarang ilmu yang mencari kita tapi kita yang kabur dari ilmu. La yutlabu illa lil amal. Ilmu itu tidak dicari kecuali untuk apa? Untuk diamalkan. Kalau bukan untuk diamalkan, berarti untuk apa? Untuk dipamerkan. Kalau bukan untuk diamalkan dan bukan untuk dipamerkan, berarti untuk apa lagi? Bukan untuk apa-apa, berarti sia-sia dia. Hah? Lebih baik orang yang mencari ilmu untuk dipamerkan daripada orang mencari ilmu bukan untuk apa-apa. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Al-Fudail bin Iyad berkata, eh, "La yazalu al-'alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bihi sara 'alima." Yang digaris bawah ini yang penting sekali. Jadi eh, baiknya diharapati dan benar-benar dipahami maknanya. La yazalul alimu jahila. La yazalu artinya masih saja atau masih. La di sini tidak yazal jatuh berarti tidak jatuh artinya masih tetap. Al alimu seorang yang mengetahui jahila. Orang yang tidak mengetahui, maksudnya apa? Orang yang sudah mengetahui itu masih berderajat jahil masih berderajat jahil hatta ya'mala bi'ilmihi hat waalaikumsalam hingga ya'mala dia beramal bi'ilmihi kalau misalnya antum sudah tahu artinya nggak usah ditulis hatta ya'mala hingga dia mengamal atau beramal bi'ilmihi sesuai dengan ilmu yang dia punya fa idza 'amila bihi sara 'alima maka jika amila dia beramal bihi dengan ilmunya, soro dia menjadi alim. Itu baru disebut alim. Dalam kitab Miftahud dari Miftahud dari Sa'adah Ibnu Qayyim mengatakan bahwa saya pada generasi salaf itu tidak ada orang disebut faqih kecuali jika dia mengamal apa yang ia pikirkan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftah dari Sa'adah jilid pertama. Di, di generasi salaf itu faqih itu satu istilah untuk orang yang memang memahami agamanya bukan sekadar fikih yang kita punya, tapi memahami agamanya seluruhannya dan dia mengamalkannya. Begitu. Kalau sekarang istilah faqih itu untuk siapapun yang dianggap maupun yang memang benar-benar memiliki ilmu fikih. Baik itu fakih yang fasik, fajir, munafik atau fakih yang memang benar-benar alim. Begitu. Wakola qala ba'du ahli ilm. Sebagian ulama mengatakan, "Man 'amila bima 'alima awrathahu Allahu ilma malam ya alam. Ini kalimatnya agak mutar-mutar tapi sebenarnya faedahnya besar dan bisa kita resapi. Saya ulangi, man amila bima alima awrathahu Allahu ilma malam ya alam. Waman lam ya mal bima alima Waman lam ya mal bima alima ausyakallahu ayyuslibahu atau ayyaslubahu ma'alim. Wa man lam ya'mal bima 'alima ausyakallahu ayyaslubahu ma'alim. Man 'amila bima 'alima barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ilmui aurathahullahu ilma malam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan padanya ilmu yang sebelumnya belum diketahui. Dipahami baik-baik. Barang siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan padanya ilmu yang sebelumnya ia belum ketahui. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim, Lain syakartum la azidannakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid." Nanti kita artikan ayat itu, kita teruskan dulu ini. "Wa man lam ya'mal bima 'alima" yang tidak beramal dengan ilmunya au syakallahu au syaka itu hampir saja atau bisa saja hampir saja memungkinkan, maksudnya memungkinkan Allah ayas lubahu atau bisa juga ayus libahu menghapusnya. salbi itu artinya negatif ya. Salbi itu artinya negatif. Menghapusnya dari apa yang dia ketahui. Maksudnya menghapus apa yang dia ketahui. Hmm. Ini perkataannya masya Allah bagus sekali. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat global. Lain syakartum la dan nakum lain kafartum inna azabi syadid. Jika kalian bersyukur, ha, aku pasti la nakum dengan ada nun taukid taqilah. La nakum. aku pasti akan menambah bagi kalian sesuai dengan apa yang kalian syukuri. Sesuai di sini artinya sesuai dengan amalan kalian. Nah, di sini kalau seseorang beramal dengan apa yang dia ilmui, itu artinya adalah dia bersyukur dengan apa yang dia ilmui. Atau syukur itu lebih besar dari sekadar bertahmid, alhamdulillah atas ini. Nah, karena alhamd itu pujian saja. Dan hamd itu biasanya hanya di lisan dan di hati, tapi bukan lewat anggota tubuh. Adapun syukur dibuka aja, dibuka aja. Fadol, tafadol, masuk aja. Silakan, waalaikumsalam. Adapun bersyukur itu lebih luas lagi. Dan mengamalkan ilmu adalah bentuk rasa syukur terbaik terhadap ilmu. Nah, kemudian yang kedua, dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka sangat mungkin Allah akan mencabut ilmu darinya. Nah, itu sesuai dengan Wala in kafartum inna azabillah syadid. Dan barang siapa yang kufur amat maka sesungguhnya azabku itu syadid besar. Apa? Uh, sangat keras. Nah, salah satu bentuk ketidaksyukuran itu tidak mengamalkan ilmu. Sehingga memungkinkan ilmunya akan dicabut sehingga dia lupa. Padahal dia ingat bahwasanya dia pernah tahu. Nah, itu kita sering sering sekali kan? Itu karena apa? Karena imma kita berbuat dosa, imma kita tidak mengamalkannya. Mungkin kita pernah hafal ketika masih TK dan sebagainya ayat-ayat hadis. Tapi ternyata kita lupa sampai sekarang ketika udah berusia 20 ke atas. Itu disebabkan Allah telah mencabutnya. Dan pencabutan Allah akan ilmu dari hamba itu sebenarnya satu dari berbagai jenis azab. Hmm. Itu kita semua merasakannya. Hafalan ayat, hafalan Al-Quran, kita sering lupa. Itu memang karena kita imma kita bermaksiat, imma kita tidak mengamalkan apa yang kita hafal. Allah. Wa qad warada fi hadis Abi Barzah Abi Barzah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' wa minha wa, wa an ilmihi madza Ini sebuah hadis yang cukup panjang sebenarnya. Kemudian diringkas oleh Syekh. La tazulu qadama 'abdin. Ya ini kaki seorang hamba itu tidak melangkah lebih, maksudnya enggak ke fase berikutnya pada hari kiamat hingga dia akan ditanya empat pertanyaan yang sangat penting dan mencakup untuk seluruh kehidupan manusia, umur manusia. Salah satunya yang juga penting, yang di antara yang terpenting, wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya apa yang dia telah amalkan dengannya. وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Qur'an bisa menjadi hujah bagimu, yaitu bisa menjadi penolong bagimu nanti di hari kiamat. Atau dia bisa menjadi hujah atasmu, yakni bisa menjadikan engkau terjemus ke dalam neraka disebabkan Al-Qur'an. Maksudnya Al-Quran hujjatun laka yakni ketika hamba Allah Subhanahu wa taala mengambil manfaat dari Al-Qur'an tersebut ketika membacanya dan mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Dan jika tidak melakukan itu, yakni tidak mengamalkan, sekadar membaca saja, bahkan sampai menghafal tapi tidak mengamalkan, maka itu akan menjadi hujah nantinya atas hamba tersebut di hari kiamat terutama bagi yang menjadikan Al-Quran itu sebagai dagangan misalnya termasuk menjadikan Al-Quran sebagai dagangan sebagai barang jualan adalah yang mengatasnamakan Islam tapi sebenarnya dia hanya sekadar mengatasnamakan hanya untuk meraih kekuasaan saja misalnya, meraih dunia saja misalnya. Tapi mengatasnamakan Islam. Kelak Islam dan apa yang dia atasnamakan di dunia dengannya dari kebaikan dan hujah Allah itu akan menjadi hujah atasnya yang akan menjerumuskan dia pada neraka naudzubillah. Adapun menjual mushaf itu beda lagi ya. Saya tidak masuk menjual mushaf, beda lagi. Dan Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi pembacanya. Namun itu bagi yang orang yang membacanya dengan keikhlasan dan juga berusaha untuk mengamalkannya jika dia mengerti. Adapun jika memang yang tidak mengerti makna Al-Quran karena yang tidak paham bahasa Arab misalnya itu Allah Subhanahu wa taala semoga beri uzur atasnya. Namun bagi yang bagi yang mengerti ini ya sebenarnya sulit. Oleh karena itu ilmu syariah itu sesuatu yang sebenarnya teramat berat, bukan sesuatu yang ringan sebagaimana dianggap oleh banyak orang yang tidak tidak mempelajarinya. Ya, kita teruskan ke ad-da'watu ila tauhidillahi wa ta'atihi. setelah kita mencari ilmu, maksudnya dalam fase mencari uh, ilmu kita harus mengamalkannya dan kita harus melihat bahwasanya kita hidup di dunia tidak sendirian dan bahwasanya hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa terpatri pada siapapun dari manusia ataupun jin. Oleh karena itu disyariatkan dalam Islam yang namanya amar ma'ruf nahi munkar dan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah inti dari dakwah itu sendiri atau sinonim dari dakwah. Dakwah itu tidak akan terlepas dari amar ma'ruf nahi munkar dan amar ma'ruf nahi munkar itu semuanya adalah dakwah. Ad-da'watu ila tauhidillahi wa ta'atihi. Judul ini Ad-da'watu ila tauhidillahi wa ta'atihi ini bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, melainkan dari Syekh Abdullah bin Al-Fauzan. Namun dari judul ini sebenarnya mencakup perkara yang besar. Dakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala yaitu dakwah kepada akidah yang sahih. Usuluddin. Wa ta'atihi dan mentaatinya. Berarti dakwah menuju ke seperti fikih dan yang lainnya. Berarti usuluddin dan furu'nya. Semuanya kita bisa berdakwah. Kalau misalnya kita berdakwah eh, dengan kalimat la yahillu lil muslimin ayahjuru ayahjuru akhahu fawqa thalath. Itu hadis Nabi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau mengasingkan saudaranya lebih dari tiga hari. Itu bagi misalnya seseorang yang memiliki saudara atau teman yang memang dia bercekcok dengan temannya kemudian kita dakwahkan. Ini berarti apa? Amar ma'ruf. Memerintahkan pada sesuatu yang ma'ruf dari syariat, yaitu ukhuwah Islamiyah. Dan nahi munkar, mencegah dari kemungkaran, yaitu menghajar saudaranya dengan sengaja. Ini berarti termasuk dalam perkataan to'at. Di sini to'at, ya kan? Adapun tauhidillah, kita mengajak kawan kita atau diri kita sendiri atau saudara kita untuk bertauhid. Di antaranya untuk menjauhi perbuatan riak atau sum'ah atau syirik akbar. Dan dakwah memiliki kepentingan yang sangat vital dalam kehidupan kaum muslimin dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, "Hadhihi sabili ini adalah jalanku. Sabili berarti tariqati atau tariqi atau sunnati atau minhaji. Jalanku. Adu'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Ya, di sini adu'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Maksudnya apa? Khusus. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Ada di sini doa ilal hizb. Adu'u ila ulama, Ya, tapi diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Dengan atas apa? Basirah. Basirah itu hati dan ilmu. Di atas ilmu berdakwahnya. Ayat ini sebenarnya membantah banyak sekali dari beberapa syabab yaitu kaum muslimin yang pemuda-pemudi yang mereka berdakwah mengajak kepada islah dan sebagainya tapi tidak atas basirah melainkan atas jahalah atau jahiliyah. Tidak ada ilmu, tapi sudah berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan tanpa ilmu. Orang yang diajak berdakwah, eh, orang yang diajak itu mungkin menjadi baik, tapi dianya sendiri tidak baik. Ala basiratin ana wa ana di sini untuk penekanan ini aku jalanku dan juga orang-orang yang mengikutiku yaitu mengikuti aku Nabi Muhammad SAW. Jadi tarekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah ala basi atas ilmu dulu. Allah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika la yanqusu dzalika min ujurihim syai'." Barang siapa yang berdakwah kepada huda, kepada hidayah, kepada ilmu, karena lahu minal ajri, baginya itu ada pahala. Mitlu ujuri man tabi'ahu. Persis mirip dengan pahala orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak kurang sedikit pun dari pahala-pahala orang yang mengikuti tersebut sedikit pun. Di sini kalau misalnya antum mau berpikir zaman sekarang, kelemahan orang sekarang itu tidak sadar, padahal sudah seharusnya sadar, yaitu ilmu berlari kepada mereka, namun mereka justru berlari dari ilmu. Kita gunakan sarana media dan sebagainya. Kalau orang mendapatkan hidayah melalui tangan kita, maksudnya orang menjadi soleh melalui tangan kita, terlebih orang masuk Islam dari tangan kita, dan seisinya itu tidak ada apa-apa antum mendapatkan yang lebih dari itu. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan ketika berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di akhir kalimat Rasulullah an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu itu lebih baik bagimu daripada humur an-na'am. Humur an-na'am berarti unta merah. Unta merah itu di masa Nabi, di masa ah, kaum Arab terdahulu itu adalah semahal-mahal eh, sesuatu yang dipunyai oleh manusia. Nah, sekarang nggak ada, maksudnya nggak nggak bisa dikiaskan dengan kamera dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memberikan permisalan seperti ini bukan permisalan yang baku mentok seperti akhir bukan, tapi untuk pada pemahaman orang-orang Arab pada saat itu. Nah, pemahaman orang Arab pada saat itu adalah bahwasanya unta merah itu sebaik-baik harta yang dimiliki oleh manusia. Nah sekarang kalau kita punya sebaik-baik harta yang dimiliki oleh kita, emas satu gudang misalnya. Nah ada satu orang miskin dengannya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah pada orang lain. Mana yang lebih kaya? Orang miskin tersebut. Secara zahir orang kaya ini, secara zahir dunia. Namun nanti di akhirat Beda jauh. Karena orang miskin ini memiliki dunia dan seisinya. Bahkan orang yang sholat sunnah fajar, ah, sholat sunnah subuh, dua rakaat saja, itu memiliki dunia dan seisinya dalam satu hari saja. Bagaimana jika tiap hari? Nah, itu baru sholat sunnah. Baru sholat sunnah itu, itu sholat sunnah itu, ditinggalkan nggak apa-apa. Bagaimana dengan sholat wajib? Bukan dunia dan seisinya lagi, nggak bisa, nggak ada permisalan dengan dunia dan seisinya. Jadi itu kepentingan dakwah. Oleh karena itu layaknya kita menimba ilmu seperti ini. Tidak mencukupkan menimba ilmu saja, tapi mengamalkan sedikit-sedikit apa yang dipunya meskipun sedikit amalannya, meskipun sedikit ilmunya. Amalkan apa yang di ilmu yang sedikit itu itu berkah insya Allah. Akan Allah tambahkan dibandingkan ilmunya banyak tapi amalnya sedikit dan meninggalkan banyak ilmunya akan Allah kurangkan ilmunya. Nah, kemudian berdakwah Antum berdakwah dengan wasilah-wasilah yang banyak dari media misalnya. Apapun caranya, selama itu tidak bersyubhat dan tidak haram cara menyampaikannya. Apapun dan jangan malu, karena malu dalam hal ini itu dari setan sebenarnya. Nah, itu justru malu yang buruk. Malu karena ilmunya sedikit. Tidak masalah ilmunya sedikit, banyak orang ilmunya sedikit sekarang berdakwah bahkan berdakwah dengan apa yang tidak dia ketahui. Nah sekarang antum mengetahui sesuatu, kenapa nggak antum sebarkan? Apa menunggu ditunggu disuruh tugas dulu menyebar? Suruh tugas nanti bakal dapat nilai ya. Ah baru itu dulu. Enggak, itu sebenarnya hanya takmili saja, penyempurnaan saja di sini. Tapi wazifah antum tugas antum di dunia nyata ya berdakwah sesuai dengan kadar kapasitas antum. Jangan menunggu disuruh dan jangan menunggu dapat perhatian dulu dari orang. Baik. Kemudian at-thalithatu ad-da'watu ilaihi. Dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Qaulul musannif rahimahullah taala asal thalithatu ada dawatu ilaihi. Maksud dari perkataan sang penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ad-da'watu ila tauhidillahi wa ta'atihi. Sesuai dengan judul yaitu dakwah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Taat kepada Allah itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wahadhihi wazifatur rusuli wa atba'ihim. Wahadhihi dan dakwah ini adalah wazifah. Wazifah itu ada tugas. Wazifah adalah tugas. Wazifah siapa? Tugas siapa? Tugas para rasul. Rasul itu jamaah dari rasul wa atba'ihim dan para pengikut rasul. Kalau misalnya kita mengaku kita ini muttabi', kita ini berittiba', maka sudah wajar sekali bagi kita untuk berdakwah. Kalau tidak berdakwah, berarti kita bukan atba', atba' nabi. Karena karakteristik tugas nabi apa? Dakwah, menyampaikan risalah. Nah, pengikutnya juga memiliki karakteristik yang sama, menyampaikan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Nah, nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berarti dakwah kita dakwah Muhammadiyah bukan Muhammad di dalam tanda kutip. Ya, oke. Okay. Qala ta'ala Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ana wa man ittaba'ani. Wa man taba'ani. Katakanlah hadhihi ini adalah sabili. Say this is my way. Ad'u ila Allah. Aku berdakwah. Dakwah itu kan artinya apa? Menyeru. Hah? Ada unsur dakwah ada juga doa. Doa. Doa itu kan menyeruan, nida, doa. Seperti bermunajat, bermunajat itu berdoa, menyeru. Ber, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin di atas ilmu. Basirah itu yakin dan hak, keyakinan dan kebenaran. Ana wa manittaba'ani Nah ini berarti menunjukkan bahwasannya Rasulullah anak Rasulullah itu berdakwah dan juga man siapa yang mengikuti aku. Baik, kemudian asobru yang keempat asobru sabru 'alal adza fid da'wah. Sabar terhadap adza rintangan. Adza ini banyak artinya, rintangan, halangan, penyakit dan sebagainya fid da'wah dalam berdakwah. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adzafi. Nah, di sini uh, sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa disampaikan dari tentang kesabaran. Kesabaran di sini sebenarnya bukan hanya pada dakwah, melainkan pada ilmu dan pada amal. semua fase mencari ilmu, beramal dan juga berdakwah itu semua harus dengan kesabaran. Dan tiap-tiap kasusnya itu berbeda-beda tingkatan kesabarannya. Seperti kesabaran mencari ilmu. Di zaman salah mencari ilmu beda dengan sekarang. Sekarang jauh beda, sekarang gampang sekali. Seseorang bisa menjadi alim dalam waktu yang dekat, dalam usia 30-40. Baik alim beneran atau alim bener-beneran atau alim nggak beneran atau gimana terserah atau alim-aliman terserah yang penting zaman sekarang ini sudah insya Allah terbuka semuanya dan keterbukaan itu bisa menjadi fitnah dalam satu sisi Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu bahwasanya makhluk dari manusia ini di akhir zaman itu kian lemah mereka. Karena kian lemah, maka Allah hamparkanlah internet. Sehingga orang yang lemah namun tidak berusaha kuat, makin lemah dia. Sedangkan orang yang lemah, namun dia sadar akan menjadi kuat. Dengan adanya hamparan internet dan sebagainya. Ya. Hmm. Andai, andai HP itu tidak ada, internet tidak ada. Coba sekarang bayangkan antara 2000 tahun 2000 atau tahun 90. Antum masih antum hidup kan waktu itu kan? Hidup. Nggak ada di sini yang lahir tahun 2001 misalnya belum ada. Nah, bayangkan ketika dulu ketika kita safar itu tidak ada HP, tidak ada HP handphone. Kemana-mana nggak ada handphone. Kita pergi ke Bandung, ke Cirebon, kemana-mana nggak ada handphone. Bandingkan dengan sekarang. Dengan handphone antum bisa membuka cakrawala dunia, membuka kitab-kitab, membuka dokumen, membuka aib orang, menyebarkan aib orang, bisa semuanya. Itu kenikmatan sekaligus ah, fitnah juga. Oleh karena itu orang zaman dengan kesabaran mereka mencari ilmu, itu ilmunya lebih teresap di sanubari mereka dibandingkan sekarang. Atau mungkin bisa melihat banyak orang menulis, banyak sekali menulis dokumentasi dan sebagainya. Namun ketika hadir di depan antum orang tersebut tidak sama sekali mencerminkan. Kenapa? Karena instan karena insan dan e, tidak sabar rata-rata. Sabar di sini ini perlu sekali diwasiatkan dan dinasai kepada para pemuda dan pemudi dalam arti, e, dalam rangka mencari ilmu. Melihat misalnya guru atau ustadz mampu berbahasa Arab, mampu menghadirkan kajian, menghafal ayat hafal, hadis hafal, perkataan ulama dihafal dan Kemudian melihat melihat kisah tersebut, tergiur ingin menjadi sepertinya walaupun tidak bercita-cita dari ustaz. Akhirnya apa? Akhirnya dia berusaha, berusaha tetapi banyak tanpa bimbingan, tanpa nasihat. Akhirnya memilih kitab-kitab yang tebal-tebal dan sebagainya. Misalnya ustaznya membaca misalnya kita Fathul Bari. Akhirnya dia ikut Masya Allah, baca kita tebal sekarang. Dirutinkan tiap hari, 15 menit baca Fathul Bari sekitar tiga halaman. Dalam satu bulan hilang, hilang, hilang kemauannya dan hilang segalanya, nggak ada manfaatnya semua itu. Dan sekarang kan banyak yang teriak-teriak dakwah, dakwah, dakwah dan sebagainya, dakwah, dakwah dakwah di sini dakwah ilallah, bukan dakwah ilal harokah, dakwah ilal hizbiyah, dakwah ilal apa dan sebagainya. Ilallah yang pertama. Kenapa? Karena kenapa dakwah kepada kelompok itu berbahaya? Karena kelak akan berhenti. Dan berhenti dari dakwah itu alhamdulillah bagus dibanding terus-menerus dakwah kepada itu. Karena kau terus menerus itu namanya sudah terperangkap. Anak-anak muda yang ketika misalnya masih di kampusnya kemudian dakwah kepada syahs atau person tertentu atau kelompok tertentu itu nanti setelah kuliahnya mungkin akan sadar uh dulu kok saya kayak gini ya bahlul sekali akhirnya nggak jadi nggak berhenti dakwah seperti itu namun bagi yang terus menerus seperti itu bahkan sudah dicalonkan menjadi ini menjadi itu Nah ini yang lagi nantinya jadi fitnah. Asabr 'ala al azafi kama qala ta'ala wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa laqad kudzibat rusul dan telah lam di sini dalam ayat dan qad itu dua-duanya uh, perkakas taukid yaitu penekanan, stressing bahwasanya hal ini terjadi. Kudibat didustakan. Siapa yang didustakan? Para rasul. Para rasul. Ingat kisah Nabi Nuh, ingat kisah Nabi Nuh, kisah-kisah semua nabi, Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan semuanya. Mereka didustakan min qablika sebelum kamu wahai Muhammad. Para rasul sebelum kamu tuh udah didustakan. Jadi bukan kamu, kamu gak sendirian baru ala makudzibu. Nah, setelah mereka didustakan, mereka pun bersabar. baru ala makudzibu. Mereka bersabar atas apa yang atas keadaan mereka didustakan, dicerca, dihina, difitnah, wa uzu dan disakiti. Hatta atahum nasruna hingga datanglah bagi mereka kemenangan dari hatta hingga datang atau datang bagi mereka untuk mereka nasruna kemenangan dari kami, pertolongan kami. Nasr bisa dari kemenangan, bisa dari pertolongan atau bantuan. Salah satu karakteristik dakwah yang hak itu adalah seperti Rasul ini, didustakan di awal-awal. Didustakan di awal-awal. Namun kemudian akan berkembang dengan dengan pendustaan itu tetap berkembang. Tetap membunga dan akhirnya apa? Sukses. Nah itu dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti itu. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah. Sekarang mana kitab-kitab Ibnu Taimiyah di mana-mana. Kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab di mana-mana. itu berkahnya itu. Ber, uh, berkahnya itu nggak mesti harus ada pada kehidupan orang tersebut. Mungkin setelah wafatnya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi merupakan sunnah kauniyah yang namanya dakwah syar'i, dakwah syar'iyah yang hak itu pasti akan ditentang di awal-awal. Dan penentangnya secara adat itu adalah orang-orang yang selalu mempertahankan adat. Ya enggak? Iya. Di zaman Nabi juga. Quraisy, kaum musyrikin. Mereka pertahanan mereka. Ya begitu juga sekarang. Begitu juga dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah. Dan juga nabi-nabi sebelumnya mempertahankan adat intinya. Dan adat yang mereka punya, adat yang buruk. Dan orang tidak ingin dianggap buruk. Tidak ingin orang disalahkan apalagi yang sudah menjadi taklitnya, takolit atau adatnya. Tidak ingin disalahkan. Wa qala ta'ala an Luqman al-Hakim al-Hakim fi wasiyatihi libnihi, ya bunai wahai anakku. Ini Luqman al-Hakim dalam wasiatnya terhadap anaknya, wahai anakku, ya bunayya. Bunayya itu asalnya ibn ya. Bunayya berarti isim tasghir. Yang dimaksudkan di sini adalah tarahum dan talatuk yaitu uh, dari segi kasih sayang penyebutannya bunaya. Seperti kalau misal akhi, saya bilang akhi, wahai saudaraku, menjadi ya ukhoya Ya ukhoya wahai saudara Ada semacam perasaan kasih sayang mengatakannya. akimis sholah. akim fi'il amr, kata perintah. Artinya dirikanlah. Dirikanlah as-sholat. Dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Dan perintahkanlah dengan atau kepada sesuatu atau perkara yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar dan cegahlah kemunkaran. Sekarang apa arti ma'ruf? Apa arti munkar? Hmm? Ma'ruf dan munkar. Asal katanya apa? Ma'ruf dari kata arafa ya'rifu. Artinya apa? Mengetahui. Munkar dari kata nakaro yang kiru neker apa kelereng bukan bukan kelereng itu eh, antum tahu nakiro lawan kata ma'rifah nakiro itu sesuatu yang sebenarnya majhul tidak tertentu indefinite kalau misalnya ma'rifah itu definite tertentu Ma'ruf maksudnya adalah apa yang diketahui oleh syar'i atau diakui oleh syar'i sebagai sesuatu yang baik. Ha? Kalau misalnya munkar, apa yang diingkari oleh syariat? Itu maksudnya. Wasbir ala ma asabaka. Dan bersabarlah ala atas ma apa yang asaba menimpa atau mengenai ka kamu. Oleh karena itu asoba kemudian akan menjadi musibah. Musibah dari kata asoba yusibu artinya kena musibah, terkena. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu min termasuk dari azmil umur. Azm itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang kuat, pasti, al-umur. Perkara-perkara yang pasti. Maksudnya apa perkara yang pasti? Hmm? Maksudnya adalah kesabaran ala ma'asobak. Apa yang ada e, dari musibah terhadapmu nanti itu adalah sesuatu yang pasti. Tapi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya azmil umur itu artinya adalah hakikat iman. Yaitu hakikat keimanan seseorang itu terletak nanti pada kesabarannya ketika berdakwah. Lihat kita lihat pesan dari Luqman. Wahai anakku, akimis sholat. Dirikanlah solat sholat itu sebenarnya sudah ada syariatnya sebelum syariat Nabi. Namun tata caranya tidak seperti yang kita punya. Beda. Nah, iqamus sholat, menunaikan sholat itu amalan kan? Dan amalan tadi fase keberapa? Fase kedua. Nah, sesuatu yang diamalkan itu tidak akan sah dan benar amalannya kecuali setelah diilmui sebelumnya. Oleh karena sholat harus tahu rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Berarti akhirnya sholat di sini mengandung dua unsur, unsur ilmu dan unsur amal. Dan setelahnya apa? Unsur dakwah ada. mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini adalah unsur dakwah. Kemudian wasbir 'ala ma asabak dan bersabarlah. Nah, lengkap lengkap sekali. Seperti yang kita pelajari, pertama ilmu, amal, dakwah dan sabar. sabar dalam menuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat asasi karena salah satu keharusan dalam menuntut ilmu adalah tulus zaman yaitu zaman yang panjang zaman yang panjang tidak singkat orang yang mengatakan bahwasanya mencari ilmu itu bisa dengan cepat itu berarti jahil akan ilmu itu sendiri Karena ilmu itu, kenapa tulus zaman? Karena membutuhkan kedewasaan. Membutuhkan kedewasaan dalam menuntut ilmu. Mungkin saja orang pintar dalam satu hari menghafal lima halaman dari hadis-hadis mungkin. Tapi karena dia secepat itu dia tidak dewasa, belum dewasa dalam menuntut ilmu. Beda dengan para ulama kita lihat. Mereka ilmunya rosih, yaitu tertancap di hati dan di pikiran. Dan tidak ada di antara ulama kita, ustadz-ustadz kita semua, itu yang menuntut ilmu cuma dua tahun, tidak ada. Dua tahun langsung mengajar sebagai dia. Baik itu hanya mengajar bahasa Arab atau mengajar apa, bagi mengajar yang kitab-kitab seperti ini. Tapi membutuhkan waktu banyak, panjang, 4, 5, 6, 7. Dan ilmu itu menuntut ilmu itu sepanjang zaman sebenarnya, bukan sekadar sampai umur 30 selesai menuntut ilmu dan sudah harus jadi ustadz selesai. nggak ada yang namanya menuntut ilmu, harus ngajar saja. Nah, ini salah ini. Ustadz pun wajib menuntut ilmu. Kemudian di antara kesabaran menuntut ilmu adalah menghafal dan memahami tidak wajib bagi kita semua dalil untuk semua perkara, enggak, enggak wajib. Bahkan itu sangat memberatkan. Namun jauh lebih baik ketika kita menghafal. Karena kalau menghafal itu ada semacam perasaan menghargai apa yang kita ilmui. Dan juga memahami perlu kesabaran. Di antaranya membaca buku, membaca kitab. Orang yang paling sabar adalah orang yang membaca kitab dan orang yang paling tidak sabaran ada orang yang tidak suka kitab. Dan kita adalah lawan dari televisi. Orang yang benci kita nonton televisi. Dan orang yang benci televisi biasanya suka akan kitab. Tapi ada orang yang suka televisi, nonton-nonton nonton tayang hiburan gitu, tapi suka sama kitab. Kitab novel. <laughs> gitu kecuali jika acara televisinya bermanfaat misalnya di kajian nah itu beda saya nggak masukkan itu kemudian uh, sabar dalam selama itu ilmu dalam beramal dan dakwah termasuk amal sebenarnya tapi ini di sini diindependenkan di e, merdekakan untuk yang ketiga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bisabri wasalah." Dan beristi'anahlah kepada Allah tentu saja dengan cara atau dengan wasilah kesabaran pertama dan sholat. Kenapa kesabaran didahulukan? Karena sholat itu tidak akan kamil kecuali dengan kesabaran ya enggak berdiri sabar dan menahan apa yang ada di pikiran konsentrasi terhadap lafaz ayat-ayat bacaan dan sebagainya itu membutuhkan puasa membutuhkan kesabaran sedekah pun membutuhkan kesabaran mayoritas amalan itu membutuhkan kesabaran semuanya itu yang kedua kemudian yang ketiga adalah dakwah membutuhkan kesabaran terutama ada dakwah tadi unsurnya apa amar ma'ruf dan nahi munkar kalau dakwah amar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi munkar. Karena amar ma'ruf itu menyejukkan rata-rata. Adapun nahi munkar itu menyebalkan bagi banyak orang. Terutama orang yang dicegah. Oleh karena itu, jika seseorang lebih mengutamakan amal maksudnya lebih sering nahi munkar dan itu bagus, itu risikonya lebih banyak, lebih banyak. Baik dihina itu sudah pasti, digebahi itu sudah pasti. Bahkan sampai disantet sekalipun itu banyak. Ustadz-ustadz itu banyak mereka yang kena. Mungkin di kajian enaknya, ngajar biasa. Aku nggak tahu, mungkin di rumahnya dia kesakitan. Karena kalau di kajian, ya itu yang datang ya malaikat, jin muslim. Jin yang ditinggal santetnya lagi libur sebentar. Eh, tapi kalau udah sampai di rumah, kembali lagi. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang ustadz yang dikirim 2000 jin ke dalam tubuhnya. Masih hidup Ustaz sekarang. Ustaz sekarang masih hidup. Dan dengan keimanannya Alhamdulillah. Masih hidup dan masih sehat walaupun masih kadang diserang. Sekarang bayangkan 2000 jin. Kalau kita melihat di acara-acara lagi sih baru kesurupan satu jin aja selembaynya minta ampun. Hah? Ya ini 2000 jin. Baik. Kemudian halaman berikutnya halaman ke-10. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya dari semua itu ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Oh yang tadi sebelumnya yang dari surat Luqman itu itu dari Syekh Abdullah Al Fauzan. Sekarang sekarang dari kitab usul salasahnya. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr demi masa. Al 'asr artinya al 'asr? Al 'asr itu fatrah minaz zaman, yaitu bagian dari zaman. Sebagian artinya arti lainnya adalah waktu setelah uh, matahari meninggi. Kalau bahasa Inggrisnya afternoon. Ah, ya enggak? Iya. Yes. Iya. Asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Kalau misalnya antum pernah dengar lelucon misalnya. Ada obat-obatan yang di Al-Qur'an di sana bilang ini hati-hati ini biasa istiza bisa mencela mencela Al-Quran mengejek Al-Quran bisa kufur innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia la la di sini berarti taukid yaitu penguatan fi berada dalam khusr khusr itu kerugian khusr ya, kerugian ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Nah, keimanan itu memerlukan ilmu. Itu pertama. Wa amilus solihat dan beramal solihat. Solihat jamak dari soleh yaitu perkara-perkara yang soleh menurut syar'i. Berarti beramal. Kedua, tadi ber, uh, iman, ilmu. Pertama, amal. Kedua, watawasau bil haqqi saling bersuasiat antara kaum muslimin, antara insan setelah dia beriman dan beramal, dia, mereka saling menasihati, mewasiat bil haq dengan kebenaran. Kebenaran yang maksud adalah kebenaran Islam. Nah, berarti ini apa? Dakwah. Wa tawasau bis sabr dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini termasuk dakwah juga dan termasuk sabar yang keempat. Surat Al-Asr. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i. Anda tahu Imam Syafi'i? Tahu semua kan? Muhammad bin, bin Idris. Imam Syafi'i adalah Syafi'i. Syafi'i itu adalah nama kakeknya kakek Syekh Muhammad. Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad. Ya. Syafi'i itu nama kakeknya kakek. Berarti kakek kakeknya kakek itu, kakeknya Imam Syafi'i punya kakek lagi namanya Syafi'i. Dinisbatkan kepada itu. Wafat pada tahun berapa? 204 Hijriah. Apa ini? Eh, Apa Syafi'i rahimahullah Lau ma anzalallahu hujjatan ala khulqihi illa hadhi surati illa hadhi surata lakafathum seandainya lau di sini seandainya ma anzalallahu ma di sini berarti ma di sini adalah ma nafiyah menafikan menegatifkan berarti artinya uh, tidak andai tidak anzalallah Allah menurunkan artinya andai Allah tidak menurunkan hujjah hujjah itu berarti burhan petunjuk ala kholqihi atas makhluknya. Kholq artinya makhluk. Kholq itu ada dua maknanya. Yang pertama penciptaan, yang kedua yang diciptakan. Itu. Nah, di sini maksudnya bukan penciptaan, tapi yang diciptakan. Andai Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu hujah pun atas makhluknya illa kecuali hadhis surah surat ini apa arti surat? Surat secara bahasa dari kata sur. Sur artinya adalah pagar. Karena tiap surat itu adalah pagar, memiliki pagar-pagar sendiri, memfasil, membatas tersendiri. Kecuali surat ini la kafat hum La di sini bisa artinya maka. La artinya maka. Kafat. Kafat. Kafat artinya cukup, enough hum mereka yaitu makhluk. Berarti Imam Syafi'i di sini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah surat Al-Asr ini mencakup setiap hujah untuk manusia. Karena mencakup pertama iman, ilmu, kedua amal, ketiga dakwah dan keempat sabar. Itu dalam hidup apa lagi yang dicari selain iman, ilmu, dakwah dan sabar? Waqala al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab yang namanya adalah al-ilm berilmu dulu qabla sebelum al-qauli berkata wal amal dan berbuat atau beramal maksudnya berilmu dulu di sini ah, bukan berarti antum harus jadi seorang yang alim alamah syekh ulama enggak tapi maksudnya adalah antum harus mengetahui dulu sesuatu suatu perkara sebelum antum membicarakannya dalam artian menyiarkannya atau mengamalkannya begitu maksudnya ini dalam eh, Sahih Al Bukhari Sahih Al Bukhari itu sebuah kitab Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kitab-kitab, kitab Badil Wahid, kitab Al-Iman, kitab Al-Ilm, kitab Al-Wudu, kitab As-Salah dan seterusnya. Dan di dalam buah kitab ada bab. Nah, di sini bab uh, jadi kalau misalnya kita tuh anda uh, ibarat bab di sini ibarat itu sub sub bab. Tapi kan metodenya beda sama kita metode umum kita pakai. Wad dalil dan dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam maka fa ini maka i'lam. Ketahuilah, ilmuilah. Di sini bukan fa'rif tapi fa'lam. Annahu bahwasanya La ilaha illallah. La di sini tiada. Ilaha. Ilah berarti yang disembah. La ilaha bihaqin maksudnya. Tidak ada yang berhak disembah. Ilah artinya ma'bud atau makhluk yang artinya disembah illallah kecuali Allah. Wastaghfir. Istighfar artinya apa? meminta ampun. Hmm. bika Dosa-dosa kamu atas dosa-dosa kamu. Kemarin saya udah nulis istighfar dan taubat bedanya apa? Hah? Istighfar dan taubat bedanya apa? Kalau taubat itu ha hanya untuk subjeknya. Tapi kalau istighfar ada objeknya. Ngerti maksudnya gitu. Kalau saya misalnya bertaubat dari dosa-dosa, pasti bertaubat pasti untuk saya. Saya nggak mungkin bertaubat untuk antum. Ya Allah, taubat uh, uh, gimana? Nggak mungkin. Jadi taubat itu untuk diri masing-masing. Adapun istighfar, memohon per, per, per, memohon ampunan, mungkin Anda memohon antum memohon pada Allah untuk mengampuni antum mungkin. Itu bedanya. Taubat itu cuma untuk diri sendiri ya. nggak bisa diwakili, nggak bisa didoakan oleh orang lain. Adapun istighfar itu untuk siapa aja selama itu muslim, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat, selama itu muslim. Adapun untuk yang kafir bukan minta diampuni tapi minta diberi hidayah bagi yang hidup. Adapun kafir yang sudah mati itu tidak boleh kita mendoakan pengampunan sama sekali. Ibu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang. Tidak ada syariatnya meminta ampunan bagi orang kafir yang telah mati. Tidak ada syariat. Tidak boleh bahkan. Hmm. Begitu juga dengan ketika misalnya uh, ada orang kafir mati kita tulis RIP, rest in peace, rest in peace. Pertama ini tasyabuh bil kufar. Huh? Kedua ini batil, kita meridhoi kekufuran dia dan itu jahil. Dan ini disebabkan kejahilan. Seperti seorang pembalap motor mati, kemudian di, dikatakan oleh orang-orang Muslim, "Rip, semoga apa tenang di alamnya." Tenang apa? Jadi kuntilanak nanti dia. Gak ada tenang-tenangan. Orang kafir nggak bakal tenang di, di nau gitu Gak bakal tenang. Ini pertama tasyabuh bil kufar. Orang-orang kufar inilah yang mengatakan rest in peace. Kita nggak ada rest in peace nggak ada. Adapun adat kita tradisi ulama kaum muslimin, rahimahullah. Kalau anak bilang rohimahullah, nggak apa-apa. Itu bukan berarti antum sekarang udah mati, bukan. Karena rahmat, rahmat Allah itu bagi yang hidup dan bagi yang mati. Dan kita doakan semoga Allah mengampuni dan memperluas kuburnya menjadikan kuburnya eh, taman-taman uh, dari tam, uh, taman kuburan maksudnya bukan taman dibuat taman Semoga dia menikmati apa yang di, di dalam kubur, tidak di Ya, gitu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfiru li dzambik. Baik. Fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Dan maka dia memulai dengan ilmu sebelum perkataan dan amal. Kalau Ahmad ada ada yang ada yang mau bertanya silakan dengan secara kertas sebentar lagi kita membuka ini yang bertanya kalau ada akhwat nih. Fal mas'alatul aula wa tsaniyah, masalah yang pertama dan yang kedua fi qoulihi subhanahu wa ta'ala illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fa innal imana la yakunu sah la yakunu sahihan wal 'amalu la yakunu salihan illa bi'ilmin bi an ya'budallaha ala basiratin. Begini intinya. Masalah pertama apa tadi? Ilmu kan? Dan masalah kedua apa? Amal. Dalam ayat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Amanu tadi apa? Ilmu. Amalus solihat amal. Nah, masalah dua masalah itu apa? Iman dan juga amal itu tidak akan sahih dan tidak akan soleh amalnya illa kecuali bi'ilmin dengan ilm, dengan mengetahui bi'an ya'budallaha ala basirah dengan mengetahui dan dia dalam keadaan beribadah kepada Allah atau menyembah Allah ala basirah berdasarkan ilmu basirah itu ilmu atau hujah wal mas'alatus tsalitsah. Dan masalah ketiga tadi apa? Setelah ilmu dan amal adalah dakwah dalam perkataan wa tawasau bil haqq. Nah, itu tentang dakwah warabi'ah fi qawlihi yang keempat tentang sabar wa tawasau bis sabr. Anda nggak tahu antum di sini dengan paragraf ini bingung atau enggak Anda nggak tahu. Kalaupun bingung tidak apa-apa. Antum tidak akan dibebani di hari kiamat tentang kebingungan ini insya Allah tidak apa-apa dan kebingungan ini jangan menjadikan kalian membenci Hah? atau apalagi mundur atau kabur itu salah besar rugi yang kayak gitu pemikiran kayak gitu merugikan antum ya Allah susah sekali ya Allah susah karena apa? Karena antum yang menyatakan itu susah, maka akan Allah susahkan selamanya. Andai ya, andai misalnya antum berharap dengan baik bahwasanya insya Allah ini sekarang susah karena anak misalnya. Tapi insya Allah saya akan bisa mengikuti seperti ini. Itu Allah akan memudahkan jalan antum. Dan jangan suudzon kepada Allah, husnudzon kepada Allah bahwasanya ini adalah permulaan kebaikan buat antum insya Allah. Wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr demi masa. Hadza qasam. ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk bersumpah dengan apapun yang Dia ciptakan. Sebaliknya dari manusia tidak boleh. Hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sahabat ada yang berkata atau di antara tabi'in ada yang berkata eh, li'an azniya ya an azniya khairun li min an uqassim bi ghairillah. Saya berzina itu lebih baik bagi saya bagi, daripada saya bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi jika bersumpah tersebut dengan menganggap bahwasanya apa yang dia bersumpah dengannya memiliki kekuatan untuk memberikan sesuatu, nah ini bisa syirik besar. Misalnya demi Kiai pulang, saya saya akan mendapatkan rezeki insya Allah besok. Walaupun dia pakai insya Allah, tapi dengan keyakinan pulang demi pula, apalagi demi batu dan sebagainya. Wal asar al muradu bihi asar Maksudnya adalah az-zamanul ladzi taqa'u fihil ahdatsu min khairin aw syarrin. Maksud dari asar adalah zaman alladzi yang taqa'u fihi terjadi di dalamnya al-ahdath kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa baik itu khair ataupun syar baik itu baik ataupun buruk jadi intinya adalah asar itulah zaman. Dan ketika dikatakan zaman, zaman umum. Adapun asar itu seperti ada pemaknaan bahwasanya dalam zaman tersebut terdapat berbagai ragam peristiwa. Baik itu baik atau buruk. Itu asar. Seperti dikatakan fi asri sahabat misalnya. Pada masa zaman sahabat dengan adanya pemaknaan bahwa di zaman tersebut terjadi peristiwa-peristiwa. Wakila dan dikatakan wal asr itu artinya adalah ma ba'dal asyi wa huwa akhirun nahar. yang akhirun nahar, afternoon. Akhir dari hari, akhir dari siang. Wa jawabul qasami qauluhu ta'ala dan jawaban dari sumpah Qauluhu ta'ala perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lafi khusr." Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ingat innal insana lafi khusr. Berarti Allah menggeneralisir. Ini apa artinya? Berarti pada asalnya. Nah, pada asalnya manusia itu jenis manusia. Alif lam ini jenis. Alif lam menunjukkan jenis. Jenis manusia itu semuanya ada dalam kerugian. Tapi Allah kemudian mengkhususkan, mengecualikan. Setelah menggeneralisir, mengecualikan. Uh, wal khusr, khusr kerugian artinya adalah an nukson Nukson artinya adalah kekurangan. Wal halakah, halakah artinya adalah kehancuran. Bisa juga dikatakan nukson di sini, nukson di dunia, halakah di akhirat. Ya kan? Karena orang yang merugi di akhirat, uh, orang yang hancur, orang yang dikatakan merugi di akhirat itu pasti orangnya hancur. Adapun kalau di dunia, biarpun merugi belum tentu dia hancur, tapi pasti dia kurang, ada yang kurang darinya, keimanannya atau keislamannya. Wal maksudu dan maksud bahwasanya insan al insan fi khusr mahma kathura maluhu wa waladuhu wa 'azuma qadaruhu wa syarafuhu illa manittasafa bis sifatil arba'. Maksudnya adalah bahwasanya manusia itu umumnya berada dalam kerugian mahma meskipun kathura maluhu kathura banyak ma apa mal mal hartanya wa waladuhu anak-anaknya wa dan besar tinggi agung mulia kodaruhu kodar itu kadarnya apa Indonesianya apa derajat derajatnya ah ya derajatnya manzilahnya wa dan kemuliaannya derajatnya dunia illa kecuali manit tasofa bil sifatil arba kecuali yang tersifati dengan sifat yang empat tersebut artinya apa ilmu amal dakwah sabar kalau nggak nggak ada itu dalam diri, diri seorang dia berada dalam kerugian gitu Qauluhu ta'ala halaman ke-11 Wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik udah kita artikan tadi fabada'a bil ilm maka dia Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu ya kan qoblal qawli wal amal, sebelum perkataan dan perbuatan. Wal khitabu dan perkataan maksudnya khitab di sini apa? Tujuan perkataan dituju pada siapa? Lir Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Rasul. Wa huwa yashmalul ummah dan khitab tersebut, tujuan perkataan tersebut yashmal mencakup untuk siapa? Untuk umat. Umat di sini umat Muhammadiyah maksudnya. Bahkan sebenarnya umat di sini bisa umat secara umum karena Al-Qur'an itu untuk semua manusia dan jin. Wa hadza al ilm dan inilah ilmu. Wastaghfir li dzambika dan minta ampunlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Hadza al amal dan ini adalah amal. Tadi apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Wastaghfir li dzambik amal. Gitu maksudnya. Baik, ada pertanyaan? Ya, kuat. kalau ada pertanyaan kirim ke Mari. Jadi alhamdulillah kita yang masa il al-arba al -arba, kita sudah mendapatkan kesemuanya alhamdulillah. Dalam dua pertemuan kita sudah menghabiskan lima halaman alhamdulillah. Ada di sini yang sebelumnya kajian kitab seperti ini? Hah? Ada sebelumnya? Dari Ikhwan? Belum sekali kajian antum langsung kajian kita gundul ya. Masya Allah. Top. Hah? Apa? Ya nggak tahu masuk apa ya, tapi ini bakal menjadi sesuatu yang spesial sebenarnya. Uh, untuk Ikhwan nanti anak kasih tugas uh, meringkas ini akan kasih tugas uh, untuk siapa enak? Siapa yang mau volunteer di sini? Hah? Siapa yang mau? Siapa secara sukarela dulu sebelum saya paksa? Hah? Antum aja ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Salah bagus. Antum siapa namanya? Yazid. Ah, Yazid. Ah, Yazid, Pak Yazid, Bang Yazid, Mas Yazid. Uh, nanti hari Rabu atau Kamis atau kirim ke Facebook bisa atau Facebookan berteman sama anak nggak Enggak, alhamdulillah. Tapi tahu ah, bagaimana tahu. Ya, kemarin kan dikasih tugas sudah di Facebook. Hah? kemarin kan dikasih tugas Uh, ah, enggak, kan katanya kata Angga dipindahin ke Zen. Ah, ke Zen. Ya, enggak, nah, kan enggak jadi ya kan. Oh, iya. Ya antum yang nyusul salah ya sampai ini yang yang kita kaji ini terserah untuk menulis apa ringkasan atau mungkin mau nambah dengan referensi lain tapi asal jangan kopas total dari blog total gitu jangan bagaimana menyikapi pendapat sudah tidak zamannya lagi mempelajari teks-teks yang sudah lampau seperti hadis akan sia-sia karena kenyataannya banyak muslim tidak menghidupkan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki seorang muslim ini soal pertama dipahami lagi. Sudah tidak zamannya lagi mempelajari teks-teks yang sudah lampau, seperti hadis. Kenapa nggak nggak sebut Al-Quran juga karena itu lampau? Nah, ini saya nggak menyalahkan akhwat ini bukan, tapi saya menyalahkan pendapat. Akan sia-sia karena kenyataannya banyak Muslim tidak menghidupkan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki seorang Muslim. Ini orang yang memiliki pendapat seperti ini, dia berdalil dengan perbuatan orang fasik. Iya enggak? Bukan dengan Al-Quran, bukan dengan As-Sunnah, tapi berdalil dengan perbuatan orang fasik. Yang mana sama dengan dia fasiknya. Uh, ini bukan masalah sudah tidak zamannya lagi. Bukan eh, kalau dia bilang sudah tidak zamannya lagi kita mempelajari gini-gini. Memang zaman sudah berubah. Berdalil dengan orang-orang fasik dan dengan sudah tidak zamannya lagi tidak bisa. Itu. Karena yang mempelajari teks-teks yang sudah lampau. Kalau dia mempelajari teks-teks yang sudah lampau, itu kan misi banyak sejarah, kalimat yang bermanfaat. Sekarang, apakah ada di antara manusia di zaman yang sekarang zamannya ini yang bisa memprediksikan apa yang terjadi nanti di hari kiamat? Kalau ada silakan. Kalau nggak ada kan, kecuali dukun dan mereka berdusta. Ada. Kan kepada uh, uh, tunjukkan kepada kita dari orang ini siapa sih di sini manusia satu aja yang perkataannya bisa diterima untuk semua muslim. Gak ada. Gak ada. Jadi andai kita ikut undang-undang dasar atau mempelajari buku-buku pelajaran SD karena basic itu semua isinya. Terus kenyataannya banyak muslim tidak menghidupkan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki seorang muslim. Nah, sekarang dia tahu dari mana sifat-sifat yang harus dimiliki seorang muslim kecuali dia hadir. Kok dia bisa tahu sifat-sifat yang seharusnya dimiliki seorang muslim? Ya seharusnya gimana? Sifat-sifatnya. Justru ini mensifati dirinya sendiri. Karena sifat-sifat yang seharusnya dimiliki seorang muslim adalah diantaranya tidak mengatakan perkataan seperti ini. Ya enggak? Seorang muslim yang punya sifat keislaman Islam itu istislam Menyerahkan diri kepada Allah Kepada syariatnya Nah, sekarang sifat-sifatnya enggak ada di orang yang berkata seperti ini. Ini tidak menunjukkan karakter Muslim seperti ini. Tapi menunjukkan karakter orang yang ikut-ikutan zaman. Saya nggak tahu, akhwat ini puas apa enggak dengan jawaban saya atau bahkan marah atau gimana saya nggak tahu. Mudah-mudahan puas. Kemudian didukung oleh negara di Eropa, Jepang banyak menghidupkan sifat-sifat seorang muslim. Secara hakikat mereka menjalankan Islam. E, didukung oleh negara-negara di Eropa, Jepang dan sebagainya, mereka menghidupkan sifat-sifat seorang muslim. Ya ini benar, secara mungkin ada akhlak atau misalnya kemajuan dan sebagainya, kebersihan dan sebagainya. Di antaranya Muhammad Rashid Ridho misalnya, ketika ke Perancis, dia melihat aku melihat Islam di negara kafir dan aku melihat kafir di negara Islam. Karena apa? Karena apa? Jawabnya gampang. Karena Muslim nggak memperhatikan syariatnya. Gitu jawabannya. Secara hakikat mereka menjalankan Islam. Tidak. Secara hakikat, hakikat ini kebenaran secara kebenaran, secara inti mereka menjalankan Islam. Mereka tidak menjalankan Islam. Mereka menjalankan apa yang disuruh orang Islam dan yang orang Islamnya sendiri tidak menjalankan apa yang disuruh oleh Islam. Kemudian, bolehkah belajar sifat-sifat Islami tersebut dari orang yang non-Muslim? Ini namanya kekurangan bahan. Antum banyak sekali Ya, kita punya banyak sekali literatur yang menjelaskan tentang adab-adab dari buang air, buang sampah, dan segalanya. Itu sudah tercatat semuanya tinggal cari. Nggak perlu kita menilik kepada karakter orang kafir. Karena kadang jika kita lihat orang kafir yang berubah baik, tapi bisa jadi di dalam perbuatan baiknya itu ada syubhat. Hmm? Dari orang yang non muslim tidak. Bagaimana batasannya? sifat-sifat islami belajarlah dari orang Islam yang memang dia bersifat islami atau belajarlah dari pelajaran islami yang islami bagaimanapun orang-orang yang kafir meskipun memiliki sifat islami tetap saja mereka dihukumi kafir begitu tidak ada batasannya bahkan tidak eh, bukan batasan nggak ada batasan eh, eh, jadi belajarlah dari yang memang sudah tersyariatkan dalam Islam. Bagaimana memberitahukan teman-teman di daerah rumah saya yang mereka itu sebenarnya tahu itu dosa dan haram seperti buka aurat dan ucapan. Saya sering menasihati namun hanya lewat media sosial dengan mengupload gambar-gambar berisi hadis-hadis dan nasihat. Namun seperti mereka jadi tidak menyukai saya. Apa cara saya salah? Saya harus bagaimana? Wallahualam, Uh, eh, saya nggak nggak tahu rumahnya bagaimana. Cara yang cara itu relatif. Kadang eh, kita menganggap itu salah karena kita nggak tahu bahwasanya kondisinya memang seperti itu dan gimana. Namun bagaimanapun, kalau kita eh, misalnya berdakwah itu, lihat eh, apa yang sebenarnya tujuan kita. Kita ingin membuat orang itu benar semata atau kita sertakan dengan ibadah. Kalau hanya untuk membenci perbuatan saja tanpa adanya tawakal kepada Allah itu bisa jadi bukan ibadah mbak walaupun katanya amar ma'ruf nahi tapi kalau disertakan dengan penghambaan ya ini dengan niat ini adalah ibadah saya lakukan maka biarpun dia tolak dia masih ada rasa sabar dan tawakal dan berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala ini takdirnya gitu dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah pada orang itu, mungkin saja tidak. Itu sesuai dengan hikmah Allah. Mungkin saja Allah memberi hidayah pada orang itu sekarang sifatnya atau mungkin saja memberi hidayah padanya ketika orang yang beramar ma'ruf telah wafat. Bisa. Jadi intinya serahkan kepada Allah. Kalau dengan cara mengupload dan sebagainya itu biasa aja sebenarnya. Dibenci itu wajar. Kemunkaran itu pasti akan membenci kebenaran. Sebagaimana setan-setan akan membenci orang-orang yang berdakwah. Bahkan setan-setan akan membenci para ya, Itu sudah sunnah kaumnya itu. Sudah sunnah yang seakan menjadi wajib pasti. Yang harus dilakukan tetaplah berdakwah. Adapun jika dakwah yang dilakukan dengan cara ini memberi madorot atau mungkin orang pada membenci dan terkesan nanti kelak akan semakin dibenci, cari cara lain. Cari cara lain. Jika tidak tahu cara lain apa, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Allah yang Maha tahu. Uh, Oleh karena itu berdoalah selalu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa yang sangat mencakup. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, tolonglah hamba, ala zikrika, dalam mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukuri. Fadilah darimu, mensyukuri ini termasuk dakwah, dakwah termasuk bersyukur wa husni ibadatik dan baiknya beribadah padamu. Dakwah termasuk ibadah. Maka jika ingin dakwah tolong terus <coughs> berdoa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagaimana etika berilmu sebelum beramal kalau dititipi cacat, cacat, catatan pengajian dan kita menyiarkan atau menyebarkannya padahal kita juga baru tahu tentang topik yang dibahas, bahkan belum paham. Juga menyebarnya hanya hasil dengaran tanpa dalil Hmm, dititipi catatan, catatan pengajian gimana maksudnya? Antum bisa tafsirkan? Bagaimana etika berilmu sebelum beramal kalau di dititipi catatan pengajian dan kita menyiarkannya atau menyebarkannya. Padahal kita juga baru tahu tentang topik yang dibahas bahkan belum paham. Juga menyebarnya hanya hasil dengan tanpa dalil. Begini, jika anti memang sudah tahu topik tersebut, tafadhol di-share namun jika anti hanya karena mengagumi persona tertentu yang menulis atau ceramah atau gimana, sementara anti nggak tahu sebenarnya esensinya apa, bahkan bahkan belum baca sama sekali. Ini jangan di share sebelum anti memahaminya. Mungkin orang dapat hidayah dengannya mungkin, tapi anti kalau anti bisa rusak dengan cara seperti ini, seperti lilin atau sendal. Lilin itu menghabiskan dirinya sendiri, tapi nggak bermanfaat buat dirinya, penerangan buat orang lain. Dan juga jangan jadi sendal. Nanti, sampai segi, di sini seperti menghinakan diri sendiri. Karena apa? Tidak mengisi untuk diri sendiri, tapi mengisi untuk orang lain. Atau menyebarnya hanya hasil dengaran tanpa dalil. Jika anti yakin bahwasanya itu kebenaran, tafadhol. Yang penting di sini paham atau yakin. Paham dan yakin. Kalau tidak, jangan. Dan sebagian ada beberapa grup, misalnya di media sosial memiliki grup. Jika jika pelanggan atau anggota ada pertanyaan langsung dijawab langsung dijawab oleh oleh admin grup atau yang ikhwan akhwat lainnya. Tapi jawaban mereka semua hanya kopas. Nah, dan kelihatan nantinya, kelihatan nantinya bahwasanya grup itu akan sepi. Dari segi kenapa begitu? Karena nggak berkah. Kenapa? karena yang kopas-kopas tersebut mereka tidak membacanya, tidak memahaminya, tidak mengilmiah, tidak mendalaminya. Instan, akhirnya berhenti lama-lama bosan orang, karena terlalu cepat. Oleh karena itu, tulus zaman ingat, panjangnya waktu itu dibutuhkan dalam mencari ilmu. Adapun yang secara singkat tinggal klik, tinggal klik share, uh, search dan sebagainya, itu memang bermanfaat namun sering melenakan. Oleh karena itu, kemudahan yang terdapat di kita seringkali membuat kita bermudah-mudah. Dan sesuatu yang mudah datang akan mudah pula perginya. Nomor dua, diam suka dibilang pelit ilmu, tapi bicara takut salah. Bagaimana? Ini dua-duanya bisa termasuk talbis iblis. Yang pertama, diam suka dibilang pelit ilmu. Ini karena apa? Karena melihat kepada pandangan orang terhadapnya. Oh, orang akan memandang pelit ilmu. Kita diam, diam aja dibilang pelit ilmu. Ini karena menurut pandangan orang. Kita diam, mau kita apa? Maksudnya kita diam terhadap kebenaran atau memang kita diam? Gak masalah kalau kita diam banyak. Tapi ketika dibutuhkan kita untuk berbicara, barulah berbicara. Gitu. Pelit ilmu itu ketika ditanya tidak mau menjawab. Sedangkan dia tahu dan mampu untuk menjawabnya, sempat untuk menjawabnya. Itu pelit ilmu. Adapun jika orang yang pendiam, itu nggak pelit ilmu dia. Belum tentu pelit ilmu, walaupun mungkin. Kedua, tapi bicara takut salah. Ini susah kalau misalnya dengan uh, dua kaidah ini bicara takut salah, diam akan takut dibilang pelit ilmu. Ini manhaj kehidupannya adalah manhaj takut-takutan. Akan sulit antum kalau misalnya seperti ini. Yang sahih adalah diam sesuai kadarnya dan bicara sesuai yang antum punya. Begitu aja. Baik, ada lagi? Enggak ada lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi. Tidak ada lagi? Subhan. Ah, silakan. Derajat amal jadi hadis bukan Panggil saya Mas aja Pak Sofian. Sorry. Hmm. Derajat <laughs> amal itu eh, yang eh, Rasulullah bilang mengikari dengan tanganmu, kemudian Indonesia dengan hati. Gitu. Itu kan apakah itu benar menunjukkan derajat eh, amal kita amal maaf kita? Eh, di lain di lain pihak itu eh, kita juga melihat misalkan yang sering diingkari sama masyarakat umum itu eh, FPI gitu ya yang berhimbauan eh, menegakkan amal bagaimana? Ya Pak, Pak Sufyan bertanya bagaimana tentang derajat amal, Hah? Ya. bukan derajat amal, derajat iman. Derajat iman bagi orang yang beramal ma'ruf dengan tangan terus dengan apa gitu. Dan bagaimana kaitannya dengan F bintang-bintang? <laughs> karena mereka berdalih bahwasanya mereka uh, bernahi munkar dengan uh, tangan. Apakah kita yang tidak mengikuti itu berarti eh, kalau mau menunjukkan derajat itu tadinya bahwa kita uh, di bawah mereka di gitu, dalam mereka. Baik, uh, Rasulullah itu berdasarkan sabda Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, bilisani illa bi yastati fa'bi kolbi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kalian di antara kalian kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangan. <clears throat> Tafsirannya dengan tangan itu pertama adalah dengan tangan seperti ini mencegah, bukan dengan menghancurkan. Fa'ilam yastati' fabilisani. Kalau misalnya dengan tangan tersebut tidak bisa mencegah, maka dengan lisan, dengan nasihat. Fa'ilam yastati' fabilkolbi. Jika tidak bisa dengan tangan dan dengan lisan, maka dengan hatinya saja Nah, wadzalika adhaful iman dan pengingkaran hanya dengan hati itu menunjukkan adhaful iman selama iman ketika ketika ya. Ketika memang eh, dia itu jauh dari ingin beramar ma'ruf nahi munkar. Karena kadang orang tertekan, dia pengen sekali merubah. Hah? Tapi memang nggak bisa. Kalau misalnya dia merubah mengubahnya dengan lisan misalnya, dia akan dibunuh misalnya. Ini tidak menunjukkan dia ada aful iman. Tapi dia menginginkan sekali. Adapun dengan tangan dengan menghancurkan dan kaitannya dengan yang itu, memang dari satu sisi ada manfaatnya. Namun dibalik manfaat, dibalik penggerbekan, perusakan tersebut, kita lihat marwamin kemungkaran fal yughayyiru biadih dengan tangan ini maksudnya adalah jika dia punya otoritas. Sedangkan kelompok ini sebenarnya tidak punya otoritas dan hak baik secara kenegaraan ataupun secara kemasyarakatan. Ya benar dari satu sisi itu bermanfaat dan itu mengancam, mengancam mereka ahli maksiat. Namun ketika kita sekarang-sekarang akhirnya kebongkar, kebongkar siapa mereka, ya kan? Karena apa? Karena mereka berdakwahnya sebenarnya tidak dengan cara yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membongkar mereka. Akhirnya terbongkar siapa mereka, siapa ketuanya. Dengan cara seperti itu. Begitu. Nah, jadi jangan dan memang itu itu fitnah zaman sekarang ada di nahi munkar itu.